وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد لا رحم الله تعالى المسألة الثالثة kita masuk sekarang pada perilaku akhlak jahiliyah yang ketiga yang diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau judulnya ini bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Judul I'tibaruhum ini bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala. Tapi ini memudahkan bagi kita untuk mengetahui pokok-pokok ya pokok-pokok dari perilaku dan akhlak jahiliyah قال حفظه الله تعالى اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة وطاعته والانقياد له ذلة ومهانة i'tibaruhum anggapan mereka anggapan ahlul jahiliyah mukhalafata waliyil amri bahwasanya menyelisihi pemerintah menyelisihi waliul amr menyelisihi penguasa fadilatun adalah kebang keutamaan, memiliki keutamaan. Wa ta'atahu dan mentaati waliul amr, taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa, wal adalah dan tunduk serta patuh kepada mereka adalah zillatun kerendahan wa mahanatun dan kehinaan Jadi perilaku orang-orang jahiliyah mereka menganggap bahwasanya kalau mereka itu taat pada waliul amr, kalau mereka itu taat kepada pemerintah, kepada para penguasa, itu merupakan suatu kerendahan dan kehinaan. Sementara kalau mereka menyelisihi penguasa, menyelisihi pemerintah, bahkan menentang, memberontak kepada pemerintah atau kepada penguasa, menurut mereka adalah suatu kebanggaan, suatu keutamaan. Kalau Syekh rahimallahu taala berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala inna mukhalafata waliyil amri wa adam al inqiyadi lahu fadilatun wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanatun wa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وأمر بالسمع وطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد Sesungguhnya menyelisihi waliul amr, menyelisihi penguasa, pemerintah, dan tidak adanya ketundukan bagi mereka, bagi pemerintah, bagi penguasa adalah merupakan satu keutamaan. Ini perilaku dan akhlak orang-orang jahiliyah. Sementara mendengar dan taat kepada pemerintah merupakan suatu kerendahan dan kehinaan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyelisihi mereka. Wa amara bis dan memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Wan nasihati dan juga memberikan nasihat kepada mereka. Wa ghallala fi dzalik dan Rasulullah memerintahkan dengan keras hal yang demikian. Wa abda dan menasihati wa aada dan mengulang-ulang terus perintah hal yang demikian. Wa al-masailu salatu. Inilah tiga permasalahan. Permasalahan pertama adalah permasalahan bahwasanya orang-orang ahlul jahiliyah mereka beribadah kepada orang-orang saleh dan para wali. Kemudian yang kedua mereka senantiasa berpecah belah, bercerai-berai di dalam ibadah dan agama mereka. Kemudian yang ketiga adalah ini, mereka senantiasa menyelisihi pemerintah. Ini maksudnya masail as-salatu itu. Ketiga permasalahan ini jama'a bainaha fi masahha anhu fi sahihi, terkumpul di dalamnya di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yarda lakum salatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai kalian tiga perkara an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yani engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah meridai engkau hanya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah meridai engkau kalian wahai kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan tidak bercerai-berai. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum dan kalian senantiasa memberikan nasihat kepada orang yang telah Allah berikan kuasa terhadap urusan kalian. Walam khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi salati aw ba'daha dan tidaklah terjadi kesalahan di dalam agama manusia dan dunia mereka kecuali disebabkan adanya al-ikhlal adanya kekurangan di dalam melaksanakan tiga perkara tersebut atau sebagiannya. Ini masalah yang ketiga, yaitu bahwasanya orang-orang ahlul jahiliyah sempurna sudah ya apa keadaan mereka itu. Musibah di atas musibah. Sudah mereka menyekutukan Allah. Kemudian bercerai-berai keadaan mereka. Ditambah lagi mereka tidak mau taat terhadap penguasa. Tidak mau mentaati amir, waliul amr, penguasa, pemerintah. Kalau Syaikhul Fauzan Allah taala min masailil jahiliyah termasuk dari perkara-perkara jahiliyah Anahum la yakhba'una li waliyil amri bahwasanya mereka itu tidak mau merendahkan dirinya di hadapan waliul amr wa yarawna anna hadha zillatun. dan mereka memandang berpendapat bahwasanya itu merupakan satu kerendahan dan kehinaan wa ma'siyatul amiri ya'tabirunaha fadilatan dan mereka memandang bahwasanya bermaksiat terhadap amir terhadap penguasa, menyelisihi penguasa, tidak taat kepada penguasa. Mereka beranggapan itu merupakan suatu keutamaan, wahuriyatan dan kebebasan. Walidhalika la yajma'uhum imamun, wa la yajma'uhum amirun, lianhum la yakhda'una, wa indahum anafatan wa kibaran. Oleh karena mereka tidak bersatu di atas satu kepemimpinan imam, mereka juga tidak pernah bersepakat di atas satu pemerintah, satu kepemimpinan. Dikarenakan mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada pemerintah, kepada pimpinan tersebut. Di sisi mereka ada kesombongan. Anafah itu sama dengan kiber. Anafah sama dengan kiber. Di sisi mereka ada kesombongan. Ya, sombong. Kebanggaan diri فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع وطاعة لولي الأمر المسلم li waliyil maka datanglah Islam menyelisihi mereka orang-orang jahiliyah wa amara bis sam'i dan memerintahkan untuk mendengar dan taat terhadap waliul amr terhadap penguasa terhadap pemerintah yang masih muslim ini kaidah yang sangat agung mendengar dan taat kepada pemerintah yang masih muslim dalam perkara yang kita sukai maupun perkara yang tidak kita sukai, kita benci. Tetap taat. Sebagaimana hal ini pernah juga disabdakan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kata Nabi Ali SAW, wasallam as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim bima ahabba wa kariha malam lam yu'maru bima'siyatin. Setiap seorang muslim itu kewajiban mereka adalah mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa. Bima ahabba au kariha terhadap perkara-perkara yang dia sukai maupun perkara-perkara yang tidak dia sukai. Ya. Bayar pajak misalnya kan ini tidak kita sukai kan? Ya? Tapi dia harus taat tetap bayar. Ya kan? Mengurus SIM, STNK misalnya. Ya secara pribadi kita tidak menyukai gitu. Tapi tetap harus kita taat terhadap penguasa. Tidak boleh kita menentangnya. Lagi buru-buru lampu merah misalnya berhenti. Tetap tidak boleh kita menyelonong misalnya. Ah nggak ada yang tahu, nggak ada polisi saja. Haram. Tidak boleh yang demikian malam yu'mar bimaksiyatin, selama pemerintah dan penguasa tersebut tidak memerintahkan kepada kalian untuk berbuat maksiat. Faidah amar bimaksiyatin, kalau pemerintah itu ternyata memerintahkan kepada kalian untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ata maka tidak ada ketaatan dan juga tidak ada ya ketaatan kepada penguasa kalau memerintahkan kepada maksiat. Jadi tegas Rasulullah menegaskan kepada umatnya untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Siapapun yang memerintah mereka selama masih muslim, selama masih muslim. Lima fidali kamilan masalih dikarenakan hal yang demikian tersebut terdapat beberapa masalih, maslahat-maslahat yang akan dinikmati oleh kaum muslimin Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada waliul amr kalian, kepada pemerintah kalian, kepada penguasa kalian. Di sini ayat yang rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala tidak menempatkan lagi ati'u. Di depannya kan Allah mengatakan Allah wa atiu Rasulah Kemudian di sini tidak digandengkan dengan ati'u tetapi merupakan tabi' merupakan tabi' ini merupakan tabi' pengikut pengikut saja jadi ketaatan kepada waliul amr itu ketaatan kepada waliul amr itu adalah setelah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada rasulnya bisa dipahami ya? Jadi tidak mutlak, tidak tidak mutlak gitu. Tidak mutlak. Dia mengikuti saja ketaatan kepada wali amr itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada kepada Rasulnya. Fa'amara bi ta'ati wulatil umuri. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairi al-ma'siyah. Nah ini. Maka Islam memerintahkan untuk taat kepada waliul amr dan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam membatasi ketaatan kepada waliul amr itu adalah perkara-perkara yang bukan merupakan kemaksiatan. Pemerintah menggalakkan misalnya e, zina atau pacaran misalnya menggelak, menggalakkan hal yang demikian pergaulan bebas ya tidak taat kita tidak boleh taat pergaulan bebas, kemudian ikhtilat, ya, tidak boleh taat. Fakal Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakal dan beliau juga berkata bersabda innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu adalah perkara pada perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, adatul hasr innama itu adalah adatul hasr pembatasan. Dibatasi bahwasanya ketaatan kepada siapapun termasuk kepada penguasa itu hanya kepada perkara-perkara yang ma'ruf yang mengandung kebaikan, kebajikan. Fatajibu ta'atu waliyil amri fi ghairi ma'siyatillah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk mentaati waliul amr dalam perkara-perkara yang bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika amar bima'siyatin fala yuta' apabila pemerintah penguasa kalian memerintahkan kepada perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah maka tidak didengar tidak ditaati lakin la yukhalafu fi baqiyatil umur akan tetapi tidak boleh juga kita menyelisih pada perkara-perkara yang lainnya. Satu perkara itu saja misalnya. Satu perkara itu saja. Misalnya, yaitu tadi pemerintah menggalakkan e, pacaran bilah misalnya. La Allah. Ya itu saja yang tidak kita hati. perkara-perkara yang lainnya itu tidak menggugurkan ketaatan kita. Tidak menggugurkan ketaatan kita gitu. Jika amar bi ma'siyatin fala yuta'u, lakin la yukhalafu fi baqiyati al-umuri, la yuta'u fi hadhihi al-mas'alati khassatan allati fiha ma'siyatun. Ya, tidak ditaati pada permasalahan yang terkhusus itu saja yang mengandung di dalamnya maksiat. Amma baqiyatul umuri pada tantaqidu bai'atuhu bisababi dzalik. Adapun perkara-perkara yang lainnya maka tidak boleh kita melepaskan ketaatan kita, bai'at kita disebabkan hal yang demikian. Melihat satu kemungkaran yang dilakukan penguasa sudah lepas sudah bayat kita pada penguasa. Ya, seperti orang-orang khawarij lakukan. Satu dia melihat kemungkaran misalnya yang ada pada penguasa, langsung dia lepaskan ketaatan dia kepada penguasa, kepada penguasa. Ini penguasanya korupsi misalnya. Langsung dia lepaskan. wala yukhalafu maka tidak boleh menyelisih penguasa itu madama annahu 'alal Islam selama mereka itu di atas Islam. Lima fi ta'ati wulatil umuri min jima'il kalimah. Dari apa-apa yang termasuk bahwasanya mentaati waliul amr itu termasuk dari menyatukan barisan kaum muslimin. Iya. Mengumpulkan, menyatukan kaum muslimin tidak tercerai-berai. Ya, tidak tercerai-berai kalau mereka mau mentaati kepada penguasa, kepada pemerintah. Berbeda keadaannya dengan orang-orang jahiliyah. Masing-masing memiliki eh, pimpinan-pimpinan nah, dan tidak mau tunduk di atas kepemimpinan waliul amr. Tercerai-berai. Wahabtu dima dan terjaganya darah-darah kaum muslimin dan juga terjaganya keamanan di negeri-negeri kaum muslimin. Wa insaful mazlumi minal zalim dan juga dengan adanya penguasa itu maka bisa dibalaskan ya, bisa dibalaskan perbuatan orang-orang yang terdolimi terhadap orang-orang yang berbuat zalim waradul hukuki ila ashabiha dan bisa mengembalikan hak hak itu kepada pemiliknya adanya penguasa ya berselisih misalnya berselisih misalnya suatu tanah atau suatu ya satu barang misalnya ini punya saya yang lain mengklaim ini punya saya ya. masing-masing ya. memiliki surat misalnya ya. sekarang kalau ada penguasa tinggal datang kepada penguasa diuji mana suratnya yang lebih sahih, mana suratnya yang lebih kuat. Nah ini kalau tidak ada penguasa bagaimana mereka menyelesaikan hal yang demikian? Diselesaikan dengan cara sendiri-sendiri? Duel misalnya? Nah, maka ini satu e, maslahat yang sangat besar tatkala kaum muslimin itu mau mentaati penguasanya, bersabar terhadap penguasanya, bersabar terhadap penguasanya. Apapun apapun e, perilaku penguasanya itu walaupun ya, walaupun terkesan zalim kepada rakyatnya tetapi bersabar terhadap hal yang demikian itu tentu lebih utama dan lebih baik tentu lebih utama dan lebih baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu hadis yang mungkin masyur di antara kita. Kata Udzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, inna kunna bisharrin. Faja'a faja' Allah bi khairin fa nahnu fi. Fahal min wara'i hadal khairi syarrun? Qala na'am. Kata Udzaifah, "Ya Rasulullah, dahulu kami itu berada di atas keadaan orang-orang jahiliyah. Kemudian Allah datangkan Islam kepada kami. Dan alhamdulillah kami pun berada di atasnya sekarang. Beliau mengatakan, apakah setelah datang kebaikan ini akan datang lagi kejelekan? Kata Rasulullah, iya. Iya. Kemudian juga beliau melanjutkan, Fahal min warai hadal khairi syarrun? Kala na'am. Kultu hal wara'a dhalika syarru? Awara'a dhalika syarri khairun? Apakah setelah datang yang kejelekan tersebut itu akan datang lagi kebaikan? Qala na'am. Rasulullah juga menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Udaifah bertanya lagi, "Fahal wara'a dzalikal khairi syarrun?" Apakah setelah datang kebaikan itu nanti juga ada kejelekan lagi? Qala na'am. Rasulullah juga menjawab, "Iya, datang lagi nanti kejelekan." Qultu kaifa qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi. Kata Nabi, Kemudian setelah aku bertanya kata Hudzaifah, setelah datang kebaikan itu datang lagi kejelekan. Kultu aku katakan, oke, Bagaimana bisa ya Rasulullah?" Kemudian beliau mengatakan, "Yakunu ba'di a'immatun." Akan ada setelahku ini a'immah, para pemimpin layah dadu Nabi bihadyi yang mereka itu tidak mendapatkan petunjukku. Tidak mendapat petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam wala bisunnati dan mereka tidak juga menjalankan sunnahku. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana aku menghadapi kalau aku menemukan para pemimpin yang seperti itu? Ya kan kita bisa melihat pemimpin-pemimpin eh, penguasa banyak ya kan terjadi mereka tidak mengambil petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam mereka juga tidak menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kemudian kata Hudzaifah apa yang harus aku lakukan tatkala aku menemui pemimpin tersebut ya apa yang harus aku lakukan tatkala aku menemui pemimpin dengan keadaan yang demikian keadaan yang mereka tidak mau mengambil petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam mereka juga tidak menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam atau sebelumnya. Bahkan lebih dari itu kata Nabi alaihi salatu wasallam sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin. Nah, ini menunjukkan akan ada di antara mereka itu sekelompok orang yang hati-hati mereka itu seperti hatinya syaitan. Apa ada kebaikan? Tidak ada kebaikan sedikit pun. Hati-hati mereka itu seperti hati-hatinya syaitan. Fi jismani insin. Tetapi mereka itu berada di badan-badan manusia. Hatinya itu hati syaitan, tapi tubuhnya tubuh manusia. Sudah nggak ada belas kasihan, sudah nggak mikirin rakyatnya misalnya. Qala tuh kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu. Kemudian Udaifah mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan kalau aku menemukan penguasa yang jenisnya seperti itu? Sudah nggak peduli sama rakyatnya, sudah nggak mau mengambil sunnah nabinya, sudah nggak mau mengambil petunjuk nabinya, apa yang harus lakukan? Nabi Ali Shallallahu wasallam jawab, "Tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba dhahruk au ukhidha maluk." Tetap kamu tuh harus mendengar dan taat kepada penguasa tersebut walaupun punggung-punggungmu itu dipukul, dianiaya, Walaupun harta-hartamu itu diambil oleh penguasa. Tetap mendengar dan taat. Menunjukkan kepada kita, ya rahimani wa rahimakumullah, betapa perkara ini adalah perkara yang sangat agung. Dan sangat disayangkan betapa banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang terjatuh di dalamnya menganggap ketaatan kepada penguasa itu kerendahan, kehinaan. Tidak kritis kata mereka. Sehingga mereka berdemonstrasi, menyebarkan aib penguasa, iya, menjelek-jelekan penguasa. Ini persis keadaannya dengan orang-orang jahiliyah. Kita baca kembali keterangan Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala. wal hukmu bainan nasi bil adli dan dengan adanya penguasa tersebut bisa memberikan hukum di antara manusia dengan adil hatta walau kana waliyul amri ghairu mustaqimin fi dinihi walaupun waliul amr tersebut tidak istiqamah terhadap agamanya tadi yang kita sebutkan mereka tidak la yahtaduna bihadiyi mereka tidak mengambil petunjukku kata Nabi alaihi salatu wasallam wala yastannuna bisunnati dan mereka juga tidak menjalankan sunnahku. Hatta walau kana fasiqan, meskipun bahkan meskipun walaupun pemimpin tersebut, penguasa tersebut dalam keadaan fasiq, malam yasil ilal kufri selama tidak mengantarkan kefasikannya itu kepada kekufuran. Kama kala sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u illa an tarau kufran bawahan indakum alaihi min Allahi burhanun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dengar mendengarlah oleh kalian dan taatilah oleh kalian penguasa kalian illa antarauna kecuali kalau kalian melihat kufran kekufuran bawahan bawahan kekufuran yang zahiran muallanan yang nyata yang terang-terangan penguasa melakukan kekufuran yang nyata terang-terangan terang-terangan. Indakum alaihi minallahi burhanun yang bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan burhan kalian nanti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semuanya bisa menentukan. Penguasa tersebut telah jatuh ke dalam kekufuran. Kalau seseorang melihat penguasa telah terjatuh ke dalam kekufuran misalnya. Kemudian di situ tatkala disampaikan kepada ulama yang mu'tabar ulama yang mu'tabar, ulama kibar misalkan. Disampaikan perbuatan tersebut dan menurut ulama tersebut bukan merupakan kekufuran, maka yang diambil adalah perkataan ulama yang mu'tabar. Diambil adalah perkataan ulama yang mu'tabar. Jadi jangan semata-mata eh, saya melihat sendiri, saya melihat sendiri bapak itu melakukan kekufuran. Dan ini sebagai hujah saya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala Sabar. Mungkin pandangan Anda berbeda dengan pandangan para ulama. Pandangan Anda mungkin berbeda dengan pandangan orang yang berilmu. Nah, karena di situ ada bahwa ada e, ketentuan-ketentuan bagaimana seseorang itu dikatakan kafir dalam Islam. Harus terpenuhi, ya, terpenuhi syarat-syaratnya, Kemudian juga intifaul mawani terangkat itu pencegah-pencegahnya. Mengapa dia melakukan ini harus ya, tahu. Kemudian juga iqamatul hujjah dan lain sebagainya. Pemadamat ma'asihi dunal kufri fa'inahu yusma'u lahu wa yuta'u. Selama kemaksiatannya itu bukan kekufuran, kemaksiat yang dia yang dia lakukan itu bukanlah kekufuran maka dia itu ditaati dan juga didengar. wafizkuhu ala nafsihi dan kepastikan yang dia lakukan itu kembali kepada dirinya sendiri. Lakin wilayatuhu wa ta'atuhu limaslahatil muslimin. Akan tetapi kekuasaan dia dan ketaatan kepadanya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bisa difahami insyaAllah ya? Bisa difahami. Ya, kalau dia berbuat fasik ya kepastikannya kembali kepada dia sendiri. Nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban kita sebagai rakyat kewajiban kita sebagai masyarakat adalah mendengar dan taat kepada mereka, kepada penguasa. Kepada penguasa. Walihada لما قيل لبعض الأئمة إن فلانا فاسق لكنه قوي وإن فلانا صالح لكنه ضعيف أيهما أصلح للولاية قال الفاسق القوي فائدة Oleh karenanya tatkala dikatakan kepada sebagian a'immah, sesungguhnya di sana ada fulan, dia itu orangnya fasik, akan tetapi dia memiliki kekuatan. Dan di sana juga ada fulan, orangnya saleh, masya Allah, orangnya saleh, tetapi lemah. Di antara keduanya ini, manakah yang lebih aman untuk dijadikan sebagai pemimpin? Untuk dijadikan sebagai penguasa yang lebih selamat untuk dijadikan sebagai penguasa? Apakah fulan yang pertama tadi yang orangnya fasik, orangnya fasik, terkadang minum khamr misalnya, terkadang berjudi misalnya. Tetapi dia koin, dia memiliki kekuatan. Yang lain lagi seorang yang saleh, masya Allah, tetapi lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki bala tentara. Qal maka dijawab oleh sebagian a'immah al-fasiqu al-qawiyyu li'anna fisqu li'anna fisqahu ala nafsihi wa quwwatahu lil muslimina. Sebagian para ulama menjawab yang lebih saleh, yang lebih selamat untuk dijadikan pemimpin itu adalah yang pertama tadi, seorang yang fasik tapi dia memiliki kekuatan, memiliki bala tentara, Ya itu maksudnya kekuatan itu pada tentara, bagi tentara gitu. Dikarenakan kefasikannya itu adalah kembali kepada dirinya sendiri sementara kekuatannya itu untuk menjaga kaum muslimin. Sementara seorang yang saleh amma hadha salihu fa inna fa inna salahahu li nafsihi wa dha'fahu yadurrul muslimin. Adapun orang yang saleh tadi adalah kesolehannya kembali kepada dirinya sendiri. Iya kan? Dia salat apa pahalanya untuk rakyatnya? Kan tidak. Dia puasa, apakah pahala puasanya untuk masyarakatnya? Kan tidak. Kembali kepada dirinya sendiri. Orang yang soleh tadi itu, kesolehannya juga kembali kepada dirinya. Sementara kelemahan dia itu bisa membahayakan kaum muslimin. Ya, kelemahan dia bisa membahayakan kaum muslimin. Kalau sewaktu-waktu diserang, misalnya dia nggak punya tentara, bagaimana melindungi kaum muslimin? fayusma'u lahu wa yuta'u wa in kana fasiqan fi nafsihi bal wa in pemerintah penguasa itu didengar dan ditaati walaupun mereka dalam keadaan fasik karena kefasikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri bahkan walaupun mereka berbuat aniaya atau berbuat zalim berbuat keji atau berbuat zalim berbuat kejahatan tetap kita taat kepada mereka Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ati' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak." Ati' taati penguasa itu walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Liana fi ta'atihi maslahatun arjahu min al mafsadati allati huwa 'alayha dikarenakan mentaati mereka itu mengandung kemaslahatan, kebaikan yang lebih banyak daripada mafsadah yang timbul di dalamnya. Lianna mafsadatal lianna al-mafsadata al-khuruju alaihi a'zama min mafsadatil baqa'i ala ta'atihi wa huwa 'asin. Dikarenakan kerusakan yang timbul disebabkan keluar dari ketaatan kepada penguasa itu lebih besar daripada kerusakan yang ada tatkala Anda masih dalam ketaatan kepada penguasa. لأن في الخروج عليه سفكا للدماء وإخلالا بالأمن وتفريقا للكلمة dikarenakan keluar Anda dari ketaatan kepada penguasa itu menyebabkan tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Ya, lihat aja apa yang terjadi di Mesir, di Suriah, dan di lain di Aljazair dan di semua tempat yang di situ ya ada sikap keluar dari ketaatan kepada penguasa pasti dan pasti itu merupakan sarana tertumpahnya darah kaum muslimin. Tertumpahnya darah kaum muslimin. Wa ikhlalan bil aman, hilangnya rasa aman. Hilang rasa keamanan, subhanallah. Orang tidak akan merasa aman. Yang satu pro, yang satu kontra, misalnya. Jalan, ya tidak ada rasa aman. Kamu kelompok yang mana? Kelompok yang mana? Subhanallah. Kita sendiri mengalami ya Yulia ya, Kuat. setelah tahun 98 ya kan? Tahun 98 Mei 98 hilang rasa aman itu. Subhanallah dia di Jakarta. Semua dibakar, tertumpah darah. Orang-orang yang tidak mengerti permasalahan. Ini disebabkan sikap kurus alal hukam, ala waliyil amr. Ya. Maka orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas tentu dia akan mengatakan lebih baik bersabar, lebih baik bersabar. Nah, watafriqan lil kalimah dan dia akan memecah belah, mencerai-berai persatuan kaum muslimin. وماذا حدث للذين خرجوا على الأمراء وولاة الأمور مما قصاه التاريخ apa yang terjadi tatkala kaum muslimin sebagian mereka keluar dari ketaatan kepada para amir, pada penguasa, pada waliul amr sebagaimana yang dikisahkan oleh ahli sejarah ماذا حدث عندما قام نازغة من الشذاذ في عهد عثمان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وشقوا عصا الطاعة وقتلوا أمير المؤمنين عثمانا apa yang terjadi tatkala orang-orang yang terprovokasi, terpengaruh di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu yang mereka menyelisihi sebagian besar sikap para sahabat dalam ketaatan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai akhirnya mereka membunuh Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu taala anhu membunuh dalam keadaan Utsman radhiyallahu taala anhu membaca Al-Qur'an membaca Al-Qur'an Sampai setega itu mereka itu. Subhanallah. Orang-orang khawarij. Makanya mereka itu kaum yang senantiasa melakukan pengerusakan dari awal mula munculnya sampai nanti pada hari kiamat. Itu orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, orang-orang yang gemar membuat kekacauan, keributan di negeri-negeri kaum muslimin. Banyak caranya, dengan cara berdemonstrasi, dengan cara membuat teror-teror di negeri-negeri kaum muslimin. Itu ciri-ciri khas orang-orang khawarij. Qatalu ahlal qiblah wa taraku ahlal awzan. Kata para ulama. Ini orang-orang khawarij. Mereka itu membunuh orang-orang yang masih beribadah menghadap kiblat. Membunuh orang-orang muslimin. Wa taraku ahlal awzan. Dan mereka itu membiarkan ahlal awzan. Penyembah berhala. Ini orang-orang khawarij. Subhanallah. Pas di situ Utsman radhiyallahu taala sampai pada ayat fasayyika humullah langsung ditebas lehernya radhiyallahu taala anhu arba. Cukuplah nanti Allah yang akan membalas mereka. Kam waqa'a 'alal mu'minina minan nakasati ila al-an. Betapa banyak terjadi pada kaum mukminin berupa kemunduran, kemerosotan, moral, degradasi moral ilal an sampai sekarang. Betapa banyak terjadi itu disebabkan sikap ini, sikap khuruj 'anil hukam. Bisababil khuruji 'ala amiril mu'minina wa qatalahu disebabkan keluarnya ketaatan kepada penguasa orang-orang mukminin pada Amirul Mukminin dan membunuhnya. Ya, maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Betapa banyak terjadi ya, nakasat, kemunduran-kemunduran yang terjadi sampai hari ini disebabkan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Amirul Mukminin dan membunuhnya. Fala yazalu al-muslimuna yu'anuna min nakasati al-mutawaliyati wal mafasad wal mafasidi Nah. Dan kaum muslimin masih saja mereka berada di dalam kemunduran-kemunduran yang terus-menerus dan berada dalam kerusakan yang terus-menerus disebabkan awal mula ini tadi. Awal mula tadi itu. Awal mula pemberontakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala terus sampai hari ini. وكذلك في حق بقية الولاة الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئية أخاف من مفسدة الخروج atau min mafsadati al-khuruju alaihi. Demikian juga pada hak-hak yang tersisa dari waliul amr itu. Bagi kita adalah as-sabru, bersabar di dalam mentaati di mereka walaupun di sana ada kejelekan, kerusakan sebagian dan itu lebih kecil daripada kerusakan yang timbul disebabkan nanti khuruj alaihi keluar daripada ketaatan kepada penguasa. Ya kita akui, kita akui tidak ada ya tidak ada seorang penguasa pun pemerintahan pun yang bersih terus menerus tidak bisa. Al insan mahadul khata' manusian Manusia itu memang tempatnya kesalahan, lupa. Nah, maka tatkala kita melihat kekurangan dari penguasa, kesalahan dari penguasa, maka sikap kita yang betul itu adalah as-sabru, sabar menghadapinya, menghadapi kekurangan tersebut. Ya. Sering ya mungkin kita lihat ya kan, kalau kita punya urusan misalnya mungkin orang yang memiliki jabatan itu lebih didahulukan daripada yang tidak memiliki jabatan atau yang lain sebagainya. Ya, kekurangan yang kita melihat yang demikian itu sabar. Lewat jalannya rusak misalnya, ya sabar. Sabar, jalannya lubang-lubang misalnya, sabar. Karena kesabaran di dalam mentaati mereka itu kerusakan-kerusakan yang ada itu lebih kecil daripada kerusakan yang timbul kalau kita keluar daripada ketaatan kepada mereka. Harga-harga naik demonstrasi misalnya. Ini menunjukkan dia tidak pernah belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pegang agama? Eh, siapa yang pegang harga itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang pegang harga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa innallaha huwa al-musa'ir. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-musa'ir yang memegang harga, yang menaikkan maupun yang menurunkan harga. Maka kalau yang demikian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan berdemonstrasi. apa dengan demonstrasi harga menjadi turun. Tidak. Nah, mengkompori orang-orang untuk melakukan pemberontakan, menyelisihi penguasa dan lain sebagainya. Dar'an lil mafsadatil azimah sebagai bentuk mencegah menghalangi dari mafsadah yang sangat besar. Walau kana zaliman, kita ulang ya. Falidhalika ujaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atahu ma lam yakhruj anil Islam. Oleh karenanya Nabi alaihi wasallam mewajibkan kepada umatnya untuk mentaati para pemimpin, para penguasa tersebut malam yakhrut anil Islam selama mereka tidak keluar dari Islam. Walau kana fasikan, walaupun mereka itu dalam keadaan fasik. Walau kana zaliman, walaupun mereka dalam keadaan zalim. Walaupun mereka dalam keadaan zalim, bukan malah dihina, ya. bukan malah dicerca. Mengapa kita harus taat demikian pemerintah yang menggunakan ini, ini, ini, ini? Misalnya. Pemerintahan cap apa? Misalnya Nah, ini sudah pemikiran-pemikiran khawarij yang demikian ini. Fainahu yusbaru ala hadhil mafasidi al-juz'iyah. Maka sikap yang demikian ini adalah bersabar terhadap kerusakan-kerusakan sebagian yang timbul di, yang dilakukan oleh penguasa. Dara'an lil mafsadatil azimah sebagai bentuk pencegahan terhadap mafsadah yang lebih besar wartikabu akhaffu dararain lidaf'i alaihima. Dalam rangka menempuh kerusakan yang lebih kecil dari dua kerusakan yang ada. Ini sebenarnya kaidah PT. Irtikab akhafu dararain. Irtikabu akhafu dararain. Jadi kalau kita dihadapkan wa intazahama wa intazahama kalau eh, desak desakan Maksudnya kalau berkumpul satu kejelekan dengan kejelekan yang lain, itu kita harus pintar-pintar menilai. Irtikabu akhafu dororain. Jadi kita menempuh kejelekan yang paling kecil dari dua kejelekan yang ada. Dua-duanya jelek, tapi kita menempuh kejelekan yang paling kecil. Nah ini dibutuhkan sikap fakih. Eh, di, dibutuhkan sikap yang fakih yang betul-betul meneliti dengan tenang, gitu. tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, begitupun sebaliknya kalau terjadi kemaslahatan, manfaat lebih dari satu misalnya, manfaat A, manfaat B, maka kita tempuh manfaat yang lebih besar. Kita tempuh manfaat yang lebih besar. Mengerjakan ini ada manfaatnya, tapi ini ini ini. Mengerjakan yang ini ada manfaatnya juga ini. Nah itu ditimbang mana manfaat yang lebih besar. Nah, itu yang kita kerjakan. Itu yang kita kerjakan. Hada syai'un ma'rufun. Ini adalah perkara yang diketahui. Wa ma min qawmin kharaju ala imamihim illa kanat al-mafsadatu fil khuruji alaihi a'zama min al-mafsadati fi sabri ala taati. Betapa banyak suatu kaum yang mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin mereka kecuali pasti kerusakan yang timbul itu lebih besar daripada kerusakan yang ada tatkala mereka bersabar di atas ketaatan kepada penguasa mereka. Nah, ayo lihat rahimani rahimakumullah. Intinya adalah bahwasanya sikap kesabaran kita terhadap penguasa di dalam mentaati mereka baik itu penguasa baron atau fajiran apakah penguasanya itu baik maupun penguasanya itu jahat, akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada kita keluar dari ketaatan kepada penguasa. Daripada kita keluar daripada ketaatan kepada penguasa. Dan semuanya tidak ditimbang dengan pikiran kita sendiri-sendiri, pikiran kita masing-masing. Kapan seseorang itu boleh keluar terhadap penguasa, terhadap ketaatan kepada penguasa? tentunya membutuhkan e, pertimbangan para ulama, para orang-orang ahli ilmu yang memang diakui keilmuannya dan mereka adalah orang-orang yang mu'tabar dalam bidang tersebut.